Kemarin pun aku diundang untuk makilahan di depan gedung DPR dengan teman-teman anggota DPR. Nah besok pagi itu Jokowi ke Jogja. Salah seorang Menko itu minta supaya saya ketemu. Beliau mau ketemu, gitu loh. kemarin saya diundang misalnya ke Hari Pers Nasional yang saya sudah meninggalkan di koran TV nasional itu sejak 22 Mei 1998. Aku gak tahu motor koran, gak tahu motor TV, gak motor TV, gak sibuk gelut. MMA, e, Bellator, UFC, kickboxing, itu sing tak Ya, liane gak delok. Gak tau iso guyu nih ada jalan. Ngono kok lucu ya ngono. Si diguyu kok apa ngono gak Itu saja tinggalkan. Tiba-tiba aku sedang nulis di Kompas, Gatra, nah, tiba-tiba aku diundang untuk bicara pada hari pers nasional di Ambon terus aku takut anak-anak ya apa lah kata kan aku belum tak dan di bulu tuh aku aku ini poso ya kan poso lagi di kubong aku kuatir di kubong tak ya? mau kali kok mau kena mari pun aku diundang untuk maknyahan di depan gedung DPR dengan teman-teman anggota DPR itu sudah saya jelaskan aku ini minder ya nang anggota DPR kok Gusti Allah itu di gak perhatian, mau apa meneh <laughs> malaikat aku Agus gak mungkin aku bisa merubah apa-apa tapi gak teman-teman wartawan JPR yang tiap hari mangkal di sana anak-anak muda yang gelisah terhadap keadaan Indonesia ingin menunjukkan sikapnya dan tindakannya untuk membela NKRI dengan kecerdasan dan kematangan berpikir Pak Ewang minta suruh ini sedang proses Mari aku diundang untuk ulang tahun PJIP di, kan, di depan halaman kantor PJIP pusat. Ya, Menurut awam itu kota jan. Oh. Ya, ya hari. Jadi itu sudah saya jawab seharusnya tanggal 21 kemarin 20 Agung di halaman bu. Jadi saya bukan menolak PJIP. Nek ono uang dulu gomu kono kalau kono kono kan jok ngopi karo salah satu. Melarang hatinya situ gitu, nih kita betul. aja dikati ngopi bareng uang telur ulang Itu prinsip saya. Nah besok pagi tuh Jokowi di Jogja salah seorang Menko itu minta supaya saya ketemu beliau mau ketemu gitu loh nah aku takon karo arek iki mu iki ini saat saya barusan masih di telepon Pak besok jam berapa bisa ketemu Bapak Menko sama Bapak Presiden Aku takon Pak, aku pun sore-sore, Mas. Ini judulnya apa, Pak? Judulnya apa lha ketemu aku bareng aku duduk sopo sapa Aku tidak duwe jabatan, tidak duwe posisi sosial, aku duduk tokoh, duduk sopo-sopo Aku kena koncone korak-korak ini. tahu ya saya agak, agak menjelaskan posisi kita supaya malam hari ini kita mendapat pemahaman yang baru mengenai Indonesia negara itu orang pemerintah, aku orang di lembaga ono ormas ormas yang aku di lembaga jadi aku ganti ormas ganti pemerintah ono parpol-parpol yang di Gunung Tajas ono NU Muhammadiyah aku di Gunung Tajas ono 212 aku di Gunung Tajas aku di Gunung Tajas wingi pertemuan ulama di Pacet Mojokerto Ki Haji Ki Haji Wong Pitung Puluh Indonesia untuk di untuk mengantisipasi NKRI harga mati aku ono di saja. saya tidak dikenal oleh mereka semua aku duduk sopo-sopo jangan berharap apapun kepada saya aku cuma koncomu sehingga iso jawab pertanyaanmu Kon samblet pertanyaanmu. Uripmu susah terus karepmu aku sing sing juga menjawab. Ya, aku tak melok ngisir kok ngomong ana anak oh, medura murid-murid karo aku aku janung kakian ngomong mak iya mak iya kakian pemikiran aku gak mangan iki hmm malah iki jadi ternyata Arek-arek itu nak karo sampe ndolek ilmu tok ndolek duit. Tapi <laughs> ki nyambut gawe opo Aku agak jelas nyambut gawe. Aku urip gak urip nek padha karo PT nek Gusti Allah iya, totolan aku notol. Nek Gusti Allah ngkon poso poso nek di pegawean. kon Yo pun aku dikuwarai. Yo pun aku dadi anggota DPR. sing Aku dadi menko, lapor-lapor. Jadi kalau jadi apa-apa, jadi ulama, dikuyu karena <laughs> apa mereka orang guban Vespa. Jadi aku ini jangan dibandingkan sama para ulama karena aku sama sekali tidak punya kualitas untuk jadi ulama. Aku ini mek koncomu. Mek ya Allah caranya awakmu gede hatimu sumringah gitu loh. Gak duit tapi lali nek gak duwe duit. Lalu letak tak sih. Ya. Nah, besok itu saya harus menjawab. Saya tadi sudah bilang ada bohong untuk kebaikan saya masih di Surabaya. Mungkin pulangnya sore saya belum tahu pesawatnya yang jelas. Padahal isu-isu sudah balik. <laughs> bohong itu baik. Pada saat tertentu ini harus paham hukum. Misalnya kon di anak cilik umur petang tahun lima tahun sih ya mending kon di anak terus anakmu takon bu kulo biar metune lewat di. <laughs> terus kon kira-kira jujur tak jawabnya Kene ra dudu Aku di ngapusi Aku nek ibuku biar lihat kene lho, nun lihat kene. Ibuku biar. Aku gak iso bayangno nama ibu sing jujur. Terus awake dibuka, lho nah. Iku kon ku ndas musik nah kita betul jadi kadang-kadang kebohongan itu diperlukan asal jujur terhadap masalahnya gitu loh jadi ojo ojok kalau apa itu ojo jalan pendek ojo sumbu pendek kan kemarin sama Pak Muzamil udah ditanya sholat wajib apa tidak tergantung sholat subuh sholat subuh wajib apa tidak ya Lalu sih ngerti jawaban, ayo santan pak, kok tidak? Ayo kok kok tidak? Ayo jawab aja aku jawab. Kita ada ada kau mikir lu, udah si milenial ini. Sebab neng ngomong macet, sakiti. Tak ada macet lagi. Kau neng harus berjuru sopo macet. Sakiti tak macet. Betul ada ada ni, tak kau ni malah mati. Nek eh, ayam goreng halal tak haram? Nah, mundur tidak tentu Pak. <laughs> Kalau corongan nggak ada halal Pak. Jadi ini Pak ya, oke. Jadi saya kasih ngerti ya Pak ya, aku mana gurung dulu ya apa ini, terserah Allah. Oleh nyemplung no aku, nyemplung di monggo. Tapi pokoknya saya ini lagi. Salah aku ini ya apa, gini tak temoni ya apa, tidak tak temoni ya apa, tak komonang omahku ya apa, aku di istana ya apa, kan semuanya sudah membingungkan. Aku gelemi Indonesia Indonesia mengidentifikasi supaya tidak jadi anak yatim oleh ono wong tuamu sapa wong tuwek-tuwek ngelompok bareng wong tuwek-tuwek dari agama dari adat dari keraton dari mana orang tua-tua berkumpul terus presiden pimpinan parpol pimpinan DPR pimpinan MUI sowan kepada wong tua-tua ini untuk supaya Indonesia didandani dengan benar Nek saya jadi anak yatim kata jeruk satu sama lain aku ini diarani wong tuwek gurung nemen-nemen tuwek jadi <laughs> gak diakon ya apa sama lagi wong tuwek padahal arek wis ngelok aku mbah wong mbah mbah mbah mbah dasmu kadang-kadang yang satu jeruk mbah iku lek ngawur iku nek iki bojoku aku iku mek ya kok guyon karo awakmu. Cuman kadang-kadang anggen nang Surabaya kok mak jam loro lah kait iso istirahat. Paling cepet nek di Bang Wetan jam 3 jam 4. Kok jam 5 wis di airport lah pegel-pegel e kan. Adus ngantuk. Terus tutuk kono kae ngopi ana wong teko. Lho, jan. Hmm, nggih. Sampeyan kon tuwek nggih. orang ngomong. Lek ngono terus nek gak meso masuk cocok sih. Cocok kelak meso sing ngene. Cuma saking aku saking alime gak meso. Tak simpen mek jeruati ngomong gobol. Aku jeruati, emang cuma mek nyontoni kok kon. Ngono Ya jelas ya, oke. Saiki supaya hidup kita itu bersambungan satu sama lain integral tadi integral integritas integritas itu artinya jangan berbuat sesuatu yang tidak terkait secara positif dengan lingkungan masalahnya dan gitu jadi maka diperlukan akhlak diperlukan ilmu diperlukan macam-macam jadi nyambung nek sikilmu kanan bergerak sing jiwa kudu ngenteni kita gitu, mboten nek mulai lembean gantian-gantian ojo royokan gitu nek mangan sih bareng kon karun dodok karung mangan sekobole oh iya. giliran kan duduk karo ngisor giliran mosok bareng aja, ya nek karung karung buri bareng gak popo, apa ngising kudu ngoyo lah ngono sih ojo moyo terus ke PC gitu sing penting masalahnya data lo mikir guru nanti ngono tak pikir <laughs> tak pikir lo orang itu sakral eh suci eh. kencing itu sebaik-baiknya pekerjaan jangan dipikir kencing itu jelek kencing itu bagian dari sunatullah nek kon gak percaya itu aja ngoyo kon belum dino tapi gak jenggul mulai grek itu ya jadi di apa namanya Allah saja mempekerjakan sejumlah setan untuk membantu Nabi Sulaiman. Ayo mau jawab surat di Al-Quran. Boleh ono. Allah menaklukkan setan untuk menjadi pekerjaannya Sulaiman, jin dan burung-burung. Baru yang keempat manusia. Jadi sampean juga itu Pak Cek iso ngonangi kuabes yang Pak Janjani kerjasama karo jin lu temenan lu gak ada yang niru Nabi Sulaiman sih gitu loh karena sing sinau teknologi gak niru Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman udah pakai piring terbang udah bikin dua sudah segala macem ngomong harus semut iso ngomong harus jin iso gini kati kepetuk jin titik jari ini bid'ah sembarang bid'ah kanjeng nabi gak tau mangan lontong sayur terus gini lontong sayur bid'ah kamu lurut tiga gitu loh kanjeng nabi gak tau nganggu sendok gini nganggu sendok bid'ah wis gak lalu seru rumus ya oke okay. saya ingin ini saya, nyambung tadi sudah fix you dari Inggris ya British ya grup British ya oke Mari nu sambung tadi dengan ling ling siro manungso anggotmu ngaji wong durung katekan molo ekat juru pati iki sing ustaz aja muring-muring kok malaikat malaikat lho nek wong Jawa iku ya tangkeme ngono iku rek nek Jibril iku jaga lolo nek Mikael moko lolo nek wong Jawa biyen nek Israfil hosoro kala nek Israil hajarala wis bapak aja nek kudu fase kaya wong Arab dan itu gak apa asal ketika sholat ya tetap untuk persis bunyinya seperti bunyi sholat yang berbahasa Arab itu tapi naik sehari-hari ini gak apa-apa karet ya bojorolo mungkin malaikat joborolo ini rek maksudnya jibril gak masalah ya, ya. Tuh, nah saiki aku jalur mbak Nia kalau mbak Juli ayo iling-iling bahan zaman bian pujian-pujian dek deso ojo ditinggal kok mbak mbakmu ya Indonesia modern harus merupakan sambungan dari Indonesia tradisi dan menguat angka 7 berasal dari 654321 jangan tiba-tiba 9 tanpa 8 8 tanpa 7 7 tanpa 6 ya apa Indonesia kan gitu Anda harus akseleratif harus kontinu jangan langsung meloncat dan adopsi gitu ya Gaya negara harus belajar kepada bentuk-bentuk yang